Umat al-Islam sesungguhnya di antara dosa yang merupakan dosa-dosa yang menyebabkan seorang hamba jatuh kepada dosa yang lainnya yaitu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala Sesungguhnya merasa aman dari makar Allah menyebabkan seorang hamba melecehkan maksiat kepada Allah. Merasa aman dari makar Allah menyebabkan seorang hamba lupa akan azab Allah Subhanahu wa taala yang pedih. Sehingga akhirnya dia pun dia tidak takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun?" Awa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun? Afa aminu makrallah fala ya'manu illa al-qaumul khasirun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari makar Allah, merasa aman untuk didatangi azab Allah di waktu malam dalam keadaan mereka sedang tidur. Ataukah penduduk negeri itu merasa aman untuk didatangi azab Allah di waktu duha dalam keadaan mereka bermain? Ataukah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi kata Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba hendaklah ingat bahwasanya Allah mampu memberikan adab sekonyong-konyong kepada dirinya. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, Allah mampu untuk mencabut nyawanya di waktu ia berbuat dia berbuat maksiat. Ketika suatu kaum berbuat maksiat, Allah pun mampu untuk menimpakan azab sekonyong-konyong kepada mereka. Sebagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum Ad. Sebagaimana Allah menimpakan azab kepada kaum Samud. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab kepada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Akibat daripada dosa-dosa mereka. Akibat daripada maksiat-maksiat mereka ya umat al-Islam. Orang yang merasa aman di dunia, dia tidak akan merasa aman dalam kehidupan akhirat. Sebaliknya, orang yang merasa tidak aman di dunia, kelak ia akan merasa aman di ke dalam kehidupan akhirat nanti. Oleh karena itu Rasul kita yang mulia alaih salatu wassalam bersabda tidak akan berkumpul dua aman dan dua rasa takut kepada seorang mukmin Orang yang merasa aman di dunia, kelak pada hari akhirat dia akan ketakutan. Sebaliknya kata Rasulullah, orang yang merasa takut di dunia, ia akan merasa aman kelak pada hari akhirat. Cobalah ya akhal Islam a'azani Allah wa iyakum. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nikmat aman di, di negeri ini. Nikmat kesehatan, nikmat makanan, Apakah menjadikan kita merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala? Sehingga akhirnya kita menjadikan nikmat-nikmat itu untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ya akhi? Adab Allah yang Allah datangkan sekonyong-konyong. Masih ingatkah kita tentang kisah tsunami yang menimpa Aceh? Tiba-tiba Allah subhanahu wa timpakan di waktu pagi Bayangkan di waktu pagi ketika manusia sedang lalai. Ketika manusia di antara mereka ada yang sedang bersiap-siap dan yang lainnya. Tiba-tiba tsunami menimpa, menerpa. Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan peringatan kepada kaum muslimin. Allah ingin memberikan peringatan kepada hamba-hambanya bahwasanya Allah mampu untuk menimpakan adab dengan sekonyong-konyong. Masih ingatkah kita kisah tentang gempa yang ada di Jogja dan di Padang? Semua itu adalah sebagai peringatan Allah untuk kita semuanya agar kita kembali kepada Allah dan tidak merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Namun tsunami, gempa, demikian pula musibah bencana yang menimpa itu semua itu jauh lebih ringan dibandingkan ketika Allah memberikan makar yang lain kepada seorang hamba. Di sana ada makar yang lebih berat dibandingkan tsunami, dibandingkan gempa. Apa itu makarnya ya akhi? Yaitu diberikan kesenangan seorang hamba ketika ia berbuat maksiat. Ketika seorang hamba berbuat maksiat, Allah malah memberikan kesenangan kepada dia. Kesenangan demi kesenangan ia peroleh ketika ia berbuat maksiat, ketika ia lupa kepada peringatan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya akhi, sebuah makar yang sangat berat, musibah yang sangat besar menimpa seorang hamba. Mengapa demikian? Bukankah bencana berupa tsunami dan gempa itu hakikatnya mengampuni hamba? Ya, Sebagaimana Rasul kita yang mulia suatu wassalam bersabda, Inna ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah. Laisa laha adzabun fil akhirah. Mereka tidak diadab dalam kehidupan akhirat. Inna ma'adabuha fid dunya bil qatli wazzalazili wal fitan. Akan tetapi adab mereka hanya di dunia dengan dibunuh, dengan gempa bumi, demikian pula berbagai macam bencana yang menimpa mereka. Bencana yang menimpa kaum muslimin hakikatnya sebagai kafarat yang menebus dosa-dosa mereka. Tapi ketika seseorang diulur oleh Allah, tatkala ia berbuat maksiat, semakin Allah berikan kesenangan kepada dia, semakin ia lupa kepada Allah. Semakin ia menyangka bahwa dirinya dirahmati dan disayangi oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Kalla kata Allah, adapun manusia ketika Allah berikan kepada dia ujian berupa kesenangan. Allah berikan keluasan rizki kepada dia. Dia berkata, Allah menyayangi diriku. Allah memuliakan aku. Adapun ketika Allah memberikan ujian berupa kesempitan rizki, Allah sempitkan rizkinya. Si hamba berkata, Allah menghina diriku. Allah tidak menyayangi aku. Lalu Allah ber, ber, berfirman, "Kalla, tidak sekali-kali tidak." Bukanlah tanda kasih sayang Allah kepada hamba diberikan kesenangan. Bukanlah ya akhlak ya akhl Islam tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba diberikan kekayaan tidak. Hakikat daripada kasih sayang Allah diberikan kepada hamba hidayah kepada iman. Dijadikan ia kuat untuk mentaati Allah, sabar menghadapi berbagai macam bencana. Ia pun takut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Itulah hakikat rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang hamba. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam surat Al-An'am. Falamma nasu ma fatahna alaihim barakatim fatahna alaihim abwaba kulli syai' ketika mereka meninggalkan peringatan yang telah kami peringatkan kepada mereka maka kami pun buka pintu-pintu kesenangan kepada mereka subhanallah ketika mereka telah melupakan peringatan Allah tiba-tiba Allah bukakan pintu kesenangan untuk apa diulur agar ia semakin banyak berbuat dosa sehingga azabnya semakin keras bagi dia. Hatta idza sarihu bima utu kata Allah sehingga apabila ia telah merasa bergembira dengan kesenangan yang Allah berikan kepada dia akhadnahum bagtah sekonyong-konyong adab kami menimpa dia faizahum mublisun lalu ia pun menjadi orang-orang yang bersedih hati yang berputus asa ia dan billah oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melihat Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba akibat maksiat-maksiat dia, ketahuilah itu adalah istidraj kata Rasulullah. Ia sedang diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, lihatlah bagaimana Allah bermakar kepada orang-orang munafik. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala bermakar kepada orang munafik dengan cara Allah ulur waktu. Allah berikan waktu yang panjang kepada mereka supaya mereka pun semakin banyak berbuat dosa, semakin banyak mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi khairan, ajjala 'uqubatahu fid dunya Wa idza arada bi 'abdihi syarran akhara 'uqubatahu fil akhirah hatta yuwafiyahu yawmal qiyamah au kama qala. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan percepat siksanya untuk dia di dunia saja. Adapun di akhirat dia tidak mendapatkan siksa. Sebaliknya kata Rasulullah, apabila Allah menginginkan keburukan bagi seorang hamba, Allah akan akhirkan siksanya sampai Allah balas dia nanti dalam kehidupan akhirat. Subhanallah. Adab dalam kehidupan akhirat sangat pedih ya akhi. Adapun di dunia, ketika seorang hamba diberikan sakit, diberikan berbagai macam musibah, bencana, itu hakikatnya mengampuni dosa-dosa dia. Adapun di hari akhirat, percumalah kita bersabar dalam api neraka karena Allah berfirman isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Apakah kalian bersabar ataupun kalian tidak bersabar? Itu sama saja buat kalian kata Allah terhadap penduduk penduduk api neraka. Ya akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Cobalah introspeksi diri kita sendiri. Selama ini apakah Allah memberikan kesenangan kepada kita akibat maksiat-maksiat kita? Ataukah Allah memberikan nikmat kepada kita karena ketaatan-ketaatan kita? Karena orang yang bertakwa pun akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih." Siapa yang bertakwa, bertakwa kepada Allah kata Allah, Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepada dia dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya akal Islam, sungguh sangat kita khawatirkan ketika Allah memberikan nikmat kepada kita akibat maksiat-maksiat kita sehingga akhirnya pun kita lupa diri. Kita semakin tertipu Seakan kita merasa bahwa kita disayangi oleh Allah, padahal Allah sedang bermakar kepada kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selayaknya seorang hamba mengucapkan kata demikian ketika ia meraih melihat dirinya diberikan kesenangan oleh Allah akibat maksiat-maksiatnya. Aku lu lihada wa astaghfirullah walakum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Islam Seorang mukmin selalu dirinya merasa takut kepada adab Allah Rasa takut itulah yang mencegah dia berbuat maksiat kepada Allah. Seorang mukmin, ia pun menaruh harapannya kepada Allah. Ia berharap Allah Subhanahu wa taala melindungi dirinya dari api neraka dan memberikan kepadanya surga. Seorang mukmin yang akan Islam a'azani Allah menjadikan rasa takutnya sebagai tameng ia dari perbuatan maksiat dan menjadikan rasa berharapnya sebagai motivasi ia untuk berbuat taat. Berbeda dengan orang-orang yang jahil. Mereka menjadikan rasa takut sebagai apa? Sebagai putus asa dia dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menjadikan berharap mereka kepada Allah sebagai perbuatan mereka yang akhirnya melecehkan perbuatan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak seorang muslim yang berkata, saya yakin Allah pengampun. Pasti Allah akan ampuni dosa saya. Tapi kemudian ia melecehkan perbuatan maksiat. Sehingga dengan seperti itu dia pun dia pun termasuk orang-orang yang dijerumuskan kepada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dan billah. Maka ya akal Islam azan ya Allah. Seorang hamba yang senantiasa takut kepada Allah dia akan berusaha untuk mentaati Allah dan menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah akan tampak dari kehidupannya, dari perpakaiannya, dari makan dan minumnya. Ia takut kepada Allah dari pakaiannya. Ia takut memakai pakaian-pakaian yang terlarang oleh Allah. Dari cara makannya, ia tidak mau memakan sesuatu yang haram masuk ke dalam perutnya. Dari berpandangannya, ia takut untuk melihat sesuatu yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang takut. Orang yang takut bukan hanya sebatas orang yang bisa berlinang air mata ketika ia sholat ataupun membaca Al-Quran. Percumalah ia menangis ketika membaca Quran. Tapi ternyata matanya ia pergunakan untuk melihat yang diharamkan oleh Allah. Ternyata ia gunakan lisannya untuk menggibah manusia dia gunakan telinganya untuk mendengarkan perkara yang diharamkan oleh Allah.